Jararam bring je banyak. Please. Trust kan hausna? Trust dan terancam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا موجود لا معبود لا مطلوب لا مقصود إلا الله الزمن تعجج وله السلطان عن جميع خلقه يفعل الله من يشاء ويحكم ما يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أمين ربنا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 kurang sambut sabada lungsur hujan namai insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkan rahmat barokah magbirah naka urang sadaya tina wong iya urang sasarangan ngaos tasbih tahmid sarang tahlil sasarangan subhanallah walhamdulillah wala ilah والله أكبر ولا حول إلا بالله Para bapak ibu tekenging lebar ke suwanten Asal ikhlas Insya Allah suwanten urang jadi saksi di yaumul kiamat Ketika dina ieu wengi lisan urang bertasbih Bertahmid diserengan ku keikhlasan Insya Allah makhluk-makhluk Allah no ayat di langit di alam malakut para malaikat jantan saksi Allah ngalungsurkan rahmat barokah magfirokah urang sadaya dina iya saat sawang sulandai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم tenang tekan emutan ketika orang rek milari katenangan jiwa harayong sanes tenang jiwa ayo Kang tenang da karaos Kang tetenang jiwa mah najan imah ayat dua hektar sawah ayat ratus hektar kolam renang di imah 2 satpam 8 dengan hati tetenang cap tah gitu bantuan geus penting ya. <laughs> eh saya jami di pangkar gini tah jami ya teh cap nah nu capek hati cena katenangan teh dina pamajikan anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina jika artis India saha teh geuning oh, nyaho we si kajol tapi ari capek hati mata matak jadi tenang kiwari loba jalma ku judulna neangan katenangan tapi salah alamat alamat palsu lagu sahate agni jeng nyara ho oh, deui nya ting bring jalma kapanganaran tingali ya usum poe minggu komo ta minggu kawari long weekend ngerti ini long weekend libur panjang cekokom ayah cekokom cemai hidup mae Nah, surang langsung gigi tilu we geus tunuh kieu mah da moal ieu teh. Teraskeun ieu ya teh. Wios abdina capek. Wios lapar. Wios modar. Wios deh pusagalawi <laughs> hiji geus penting kedua tunuh ke udah ngacapruk meusan lah nu penting mah ya canakeun urang wangsul sakalimat dua kalimat keur ngaberesan diri urang mudah-mudahan dijantenkeun jalmi anu husnul khatimah ya Allah ya Rabbah tingali tak usum long weekend minggu we neme tak kaleresan abdi mah gaduh rorompok pasantren gigiren jalan raya wios teu naroskeun oge jalan kapanganaran, jalan kajawa macet poe minggu terek kapanganaran, judul rekneangan rek neangan ketenangan abdi rek naros hari balik di Panganaran tenang hate awak cap tak itu bantuan gara-gara penting main ah awak cap duit Jaba di jalan mobil katubruk motor Jaba mobil menang nyewa cap judul kaditu rek neangan terman hati katenangan jiwa balik tiditu dilipatkan dilipat gandakan ku Allah kabingungna bongan cek Allah neangan katenangan salah alamat dan cek Allah dina Quran ketika urang rek neangan katenangan ala bizikrillah tatmainnul qulub wungkul ku tikir ka Allah hati urang bakal jadi tenang kurang jarang pergi tarik-tarik ting main cerita cih tapi cih beres aja sok terasa sawang selendis subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala hawla wala illa billahil aliyil azim. Ketika jiwa kita dirundung galau. Ibu-ibu suka galau. Bingung atau cek bahasa lemur di masuk baringung tara. Bingung kunaon naros, Bingung sieun teka bawa iman apakah bingung loba hutang kurut kamari lebaran? Seri dewa si maya mata. Aya bici. Ya, sidu bici lah. Insya Allah. Keun we ari masalah kabingung. Bisi urang hirup di dunia papangih jeung kabingung tong kudu kaget da dunia mah tempatna kabingung. Dunia mah tempat nakariweuh, tempat nakasusah, tempat nangka capek jadi mun ketika jalmarek ibadah ngadaguan rine ngadaguan sase insya Allah halakal mutasawifun modar manten naon cina modar kang iraha pada berjamaah ke masjid kayak manuitas rine malah irek pangih majeng rine Laras aja ya, sarek ngena cina kemon geus boga imah sorangan eueuh diantar ku Allah gablog imah iraha ngaos kayak ngariweuh sapu kayak geus boga mobil cina lah pada sase ka mana teu ngaji ngelapan mobil Kitu nafsu mah mun dituturkeun teh pangna saur Syekh Ibnu Athaillah dina kitab hikamna jal nurrek ibadah ngadaguan waktu neluwih alusmannu napan kurang Ayuna maka etajal makauna barangtipu aya kurang termasuking ngomongtipu transken ing dewa ituten hanya tenya wasia termasukdiri kuring lah senis papahan para sepuh lebih di patahan diri di payunan sa minimal ke pananganten lain pepatahandak ke patahan maukudu pintor kudu alus minimal sharinging berbagi the paling untuk ab pengalaman nikah matos Bu nem kali hmm. seri dewa sih aja hayang sabar kali abdi sakali abdi cekap insya Allah amin <clears throat> terus hiji ya bakalan panganten lah lah ini mah Ya ayas bobo tuh pengantena. Ayah. Ayah, ulah wae kasare Bisikos kejadian abdi samingon pengker diulem dikawali wios teu naroskeun oge. Okay. Dan panganten malu isuk-isuk akad ayah aksaraan lebah dinyana berat bersih 35 kg <laughs> Ji, ji, ya pengantin saja dengan anak apa magetna? Herdis. Herdis, Kang Herdis, istrinya? Astri. Astri. Astri. Nitip ya nya sabada kamari tae tadi kamari sabada tadi ngalaksanakan akad nikah teu aya sanes ieu teh ngajalankeun syariat Allah ngajalankeun syariat Islam ngajalankeun sunnah Rasul ketika orang dina tujuan hirup teu aya deui tugas manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ningalian di pangkal tugas hirup kurang teh naon ece ibah ibadah kan dia bisi poho bisi disangka hirup teh ukur neangan kadaharan lamun hirup di dunia ukur neangan daharan pun tenap di pada tumaros hayam isuk-isuk kalau arti kanang neangan naon daharan berat burit daharan peting hakanen jadi mun ayah jalma ukur neangan hakanan we di alam dunia teberang teburi te sore te tengah poe punten kantun panca kaki kapinaon ka hayam laras kan mangga kantun panca kaki kabuyaham kama langkung ekstrim bu dina hiji bukuna kalau hidup sekedar hidup babi hutan ge hirup orang malain babi lain monyet jalmi bapak jalmi maka te aya dari tugas kurang wungkul ibadah ke Allah yang haridang lampu tidak deket-deket gitu si kena orang dia menganggap mau balik dah yang boiler gitu kumanya kira-kira mending tuang gelang kayak naik deh gitu <laughs> insya iya, ibadah termasuk melaksanakan akad tiga di ayat tujuan sana ya Kang Herdis kade si Neng Asri di ulang sejak melaksanakan ibadah bisa kita bayangkan ketika sebuah perjalanan akad nikah tanpa didasari ibadah maka Insya Allah dijamin eta akad nikahna bakal rusak yang penjahat asa ngeunah dia diukir yes. ya ini ada mau balik selebritis tak kira ya Allah ada luhur-luhur yang nggak di helikopter Abdi itu rajab mulut tukang keliling ceramah ke Bandung, ke Bogor, ke Banten, tapi ke Lampung, ke Sleman, umur-umuran ngaji luhuran kenteng di dieu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Luhuran kenteng. Allah. Raskeun itu ke mana poho ya bukan di Allah Akbar ruksakang lamun rumah tangga teu didasari ku ibadah contoh lah orang eces ketika seseorang berumah tangga nilai ta'abudan dan ilallah nah nilai ibadah nah dilepaskan misalkan tujuan rumah tangga teh nempo gelis jeng kasepna akan berapa lamakah rumah tangga itu bertahan ketika yang dilihat hanya ketampanan dan kecantikan. Ini ngerti bahasa Indonesia ente? Ente? Eh, icih mah. Kira aku dengar terus bahasa nasional itu teh. Saya saulah bahasa Arab Iya, depan KB. Cik, kan reksa sabaraha poe bertahan lamun rumah tangga lalaki nempo kasep aww nempo kasep nah lalaki nempo gelis nah reksa para poe bertahan rumah tangga ayah istilah punten bulan madu uh tahun madu terus kadang mau ayah tahun madu di dia teu no no aya bulan berarti keindahan itu hanya bisa dihitung dengan bulan laras sakit so bukti ke ah abdi rumah tangga terek nempok gelis nawe nah ketika gelis eta geus leungit rek bubar rumah tangga iya penting na nancapkeun nilai dan ilallah nilai ibadah nak ka Allah geus geus resep kedai ibadah urang lain eta tujuan anak kitu gitu baheula kang pamajikan urang teh oh kulit nama mantang tahun 70 A 1112 ju kulit peduk bubukpan pemacikan orang tehhide ngeplat nama Pakuliit je bihun eh, eh, didihnya Namun mendekat mereka ditendek na sampayan dinya. Aduh, ya pokoknya mengaji penting ya Ustaz Junara pengajian terindah ke kuring. Gas ngaji dina pagar luhureun kenteng. Ya, sama didinya tapan jadi darah recet pernah deket mengena airnya bokan anak kan itu Kita capek teh abdi nu capek hmm, kan kata orang teh bunga-bunga keur ngaos gitu daripada di mahliur pikiran hutang cicilan panci cicilan kulkas cicilan seragam capek nonton OPG cecengiran wungkul rumah tangga Gus 15 Gus 20 tahun anak salapan incu genep belas gening bertahan jeng sinina jeng sininina nah resep oh resep nges kemana ya ini nyok laras kita laras cicing ini rek pang menangke ke dasar luas ini gak kasih aki resep teh lali salahki urang teh si Bangbang si Aswata masih Efredi batu genep modal kabeh bahula tahun 70 Ayo nama ya Allah ya Robi tuurna juga obeng kemang baju kokona muka kancingnya nyengsol dibuka teh eta Gusti tulang juga gamblang takol eh. ya babau bako Gening dikaraya bertahan ayan nilai taat budan ilham laras kita laras aja nilai ibadah mamahal nama nilai ibadah Makana akin ini kajen geus teu purun ah, ulah mikir purun jeung teu purun da lain tujuanana urang mah da tujuan urang mah ibadah kereuyeung geus pareot bahkan malaikat rahmat resepun Abdi Maos dina hiji kitab ketika aki-aki jeung nini-nini masih kene rajin malam Jumat ngabunuh Yahudi arasok tara tara lain ieu mah tuh si nini sare hanapeun korpak <laughs> si aki luhureun tipi <laughs> ya teh kumaha teu kenging kitu malaikat rahmat resepun amin jadi waktu abdi ceramah di lembur ngebejakan eta eh, si aki jeng sini nih. Oh gitu malaikat rahmat teresepun eta eh, tara-tara marani poe kemis. Beres sholat isya sini nih nah dimudah. Make lipstik beri ngaplek ke anak. Nah. Arasup ka kamar ta sholat isya atuh incuna arane heun tara-tara. Sup ka kamar diarintip ku incuna. Icok sini nih teh kasih aki aki eta eh, bobogaan teh asa gede <laughs> Cok si aki na lain gede goblok iya nilap <laughs> cek cek si aki na kasih ini sarua ini nih bobogaan teh asa seset cek cek sini na lain seset aki eh ya samping ke bawah cek nyengir nama juga di rumah saya atas si main Allah ayah nilai ta'abudan illallah sejak ibadah atunya pon gitu ketika rumah tangga tujuan anak nilai ibadah ketika dina tujuan rumah tangga teh ukur nempo harta apakah harta dan uang akan selamanya ada atau boleh jadi mungkin pada saat ini kita menjadi buruh kecil menjadi rakyat biasa besok lusa atau tahun depan orang jadi bos teh aya sesah kang Allah kemana laras kita laras insya Allah berputar hidup nah ketika ke rumah tangga duit ayah lalu ke rek bubar mau ketika nancepkeun ta'abudan illallah yakin aja tak tancap gendin hati untuk paingan cina ajengan malain tiba reto ngebejaan abi teh pasya wae jeung salaki mun eueuh duit dah sianu salah bapak pohongan agama tadi dipake dah beres bu kumake agama mata kirup tong salah nyontoh akan tingali lamun urang hayang ngingikeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tong nomor rumah tangga artis da teu marake agama si koplok da sakinah mawaddah warahmah teh lain loba duit lain ku kasep jeung ku geulisna da geuning artis ge teu kurang duit nama teu kurang gareulis jeung karasep kunaon kawin senen Rebo cerai cok Bandungan dina entertainment cok empo entertainment ini ngerti orang pelang mau batur mau paribut ku kursi di mana pikir diaran gitu. kita dur darpa atas eh, jam 12 ya nilai hibah hiji Kang Herdis tancapkeun dina hate nilai i ibadah ah sakapeng duit ker ayah ker ewe kan wae da lain tujuan cina ayah nama dagis eh kapan ya Islam mengajarkan kepada kita sebagai umat Muhammad di akhir zaman menjalin cinta kasih itu justru setelah akad nikah bukan sebelum akad nikah pemuda ayana di itu di lembur lain di dia di dia mengapati insya insyaallah Loban salah konsep kan menjalin cinta kasih itu sebelum akad nikah bukan setelah akad nikah. Justru konsep Al-Quran, konsep Islam menjalin cinta kasih itu setelah akad nikah bukan sebelum akad nikah. Kan loba kejadian kerbobogohan cinta habis-habisan gas rumah tangga cinta habis beneran akhirnya bobogohan 8 tahun rumah tangga ukur tilu minggu tersuguh manten dikeruyuk dicicil dikredit kolot nanti goblok budak tadi abur kolot aina loba nulinglung kan lengit hayam jam 5 diubak salepur Manawi ayah ayam abdi anak jam setengah dua belas can balik tenang-tenang saja. Nah, udzubillahi bilahimin. di luar negerimah di tasikmaheta pergest nilai agama tadi agammah konci hirup dari gara-gara jauh di Kyai tiajengan tipas nilai agama mulai kappinggirkan bangga anak ayangejemput make apaca menangnyawa ah bangga anak ayah nggak jemput pakai motor ninja cicilan tak kadangnya tina sorana setoran setoran hmm, kita tak kolot pinaraka rata-rata ajengan teh nggak bahas teh anak doraka kakolot ya kolot doraka kan jadi anak ya loba terus kan loba kolot enggak loba kan lu tuh di akhirat dicoklok jongklokin ku anaknya karena neraka Na'udzubillahi min Na'udzubillahi min Atau sekap Pan enggak siji takar panganten niat ibadah Nah, cina Ibadah Ari tos niat ibadah mah ayah duit resep awet duit resep kesalah kita tinggal gerak singkawa Siti Khadijah ya neng asri ayah Siti Khadijah subhanallah bu nepi ka Rasul di kantun Siti Khadijah ya Allah sedih kabung bulengan cek bahasa lemur mana itu anu kata leban naonnya kalau leban kalau leban padahal Siti Khadijah waktu ngantun Yuswa 65 Rasul benten seberapa tahun benten 20 tahun genep lima tapi Rasul dugi kalau lebat ngan kade urang dia gak pikiran. Siti Khadijah genep puluh lima na genep puluh lima urang pelan Rasul di kantun bojo Siti Khadijah genep puluh lima tahun dugi kasedih prihatin nu berkepanjangan dan Rasul ke manusia biasa gaduh sifat aradul basariyah sifat kemanusiaan sok sedih sok bingung Kangjeng Rasul ge sehingga tahun eta disebut Amul Khuzun tahun kasedih keur Kangjeng Rasul. Abdi rek naos ka urang dieu. Lamun bapak boga pamajikan umur genep lima maot seuri apa ceuri? Jawab nu jujur. Seuri apa ceuri? Cerik sok seudon. Cerik salaki urang teh harita mah. can 40 poe can sami bari ke nincakan ti luhur lain di baret tau? Laras oh. dan kadek udah boga pipikiran genep lima Siti Khadijah ya Allah mencah Da Siti Khadijah mah bojo Rasul neng asli dangukeun ih di mana payunan caroge teh dandan seseepan. Baju pang alusna dipake. Wedak pang mahalna bantuan geus ya. dipakai lipstick Dipake. Lipstik pang indahna dipake Siti Khadijah mah di payunan salah kita dan bebeakan ngegelis, sarengit persis kurang pelang dan bebeakan mun rek onangan. akur uh, padahal mereka onangan ngabelaan panon batur dan dangdan bebeakan nah ari hareupeun salaki daster bolong lebah ujurna hutang pegat <laughs> salah Jabau leop Kuang pegat disambungku orlet salahkirekung ke tojoap majar maneh salahkicullak cilidtah itu patut pada Larasnya kan tem positif Siti Khadijah mah di payunan caroge teh dangdan sesepan ngagelis mentrang pikar sepen pangna ketika mawat galalap Kanjeng Rasul. Allah Tudang orang mah pamajikan salaki balik gawe capek lain dangdan ngagaya buuk ngarawi juga malampir. Ayah nu pegawaian ece sekali nafsa sekalian malam Jumat wes laki boga kahayang mah siap ah ke kamar tongong bau GPU <laughs> ayah nuk itu ayah eh. atuh pantes salaki culap culak hmm. pikir-pikir mun dipoto abdi jiga dina tangkal pun koran jika neta ceramah luhur tangkal kalapa Bu ketika ibu ngantun teh caroge teh sing leungiteun kawas Kanjeng Rasul ka Siti Khadijah kunaon nu janten Kanjeng Rasul dugi ka kaleleban ketika dikantun ku saha Siti Khadijah hiji karena sikapna anu luar biasa nu kadua beda Siti Khadijah maut ti payun da biasana ieu mah lain Quran lain hadis leban sok maut ti payun teh bapak-bapak jarang ibu-ibu laras teh nah. nu mau maut ti payun teh bapak-bapak amin jarang ibu ya Iya hasil survei survei membuktikan kunaon pameget seueur maot daripada istri penyebabnya ayat dua wios diwartaskeun iya. wios jawaban anu hiji teu ngeunah nu kadua ngeunah nu mana heula nu ngeunah heula nu teu nu teu ngeunah kunaun lalaki loba maut tipayun daripada ibu-ibu daripada awewena. penyebab nomor kahiji hasil survei penelitian membuktikan karena rudetun ngadengnya sumut pemajikan anu cerewet Ekter kumaha salaki atau isu-isu pemajikan geus ngawak-wak geradahar sia depan geus dipangnyangukeun ti tadi tukang urutan hari is dasar salaki goblok lege kata salah nanti stroke ini salah teh karena meja makan sebentar teh eren ngawak wak keneh wae kade dengan semua tong rebeakeun pan budak dan balik sekolah itu juga hayam pan hari jam jabab salaki goblok atuh atau teh kita dahar harta Gorowo kabojona teh mah pangawakeun cai nyokot we sorangan. Aya pamajikan gitu aya. Mana jalan mana? ceklek ceklek jong we nempo sinetron bari pacebookan Na'udzubillahi min dalik. Tah eta penyebab kahiji. Penyebab kedua kunaon salaki seueur maot tipayun ngenah Ngeunah ieu mah jawabanna ya. Mang meunangkeun cemae lain mah. Sabab nu kadua mah awewe itu luar biasa Awas jangan menganggap wanita itu makhluk yang lemah. Justru aww itu jelema gagah. Sakumaha jangkung badanna bisa lulus. Cicing mana tong nyengir can kawin mas ya. Sana berarti maksudnya eta luar biasa seorang ibu itu bisa membesarkan anak tanpa suami. Seueur sukses seerbu ibu-ibu buka anak lima di kantun carogena hirup serangan cek bahasa kiwari mas single parent tapi ibu bisa menjadi seorang bapak tulang punggung keluarga bisa mendidik anak menjadi seorang guru bisa menjadi seorang ibu yang memberikan kasih sayang banyak orang-orang sukses terlahir hasil didikan janda jarang hasil orang sukses hasil didikan duda terus tak jarang sugan duda ngegedeken anak lah Kau mau kawin deui kan orang nges beak anak mah mana karep ngurus bujur terus ayo gitu ibu-ibu mah tingali lu batak pangna ibu-ibu teh orang hebat bisa terpercaya seorang ibu bisa membesarkan anaknya yang banyak bisi liurnya contoh, nah tempo ayam. anaknya sabaraha? 20. Galedek. Kapan apa panah? sukses itu Hari rupnya tuh nyak. Eta hayam jono gitu. Koma urang jelema. Tok awek kurang iman ditinggalkan ditinggalkeun apa panah tuh kumaha nu rek tuh nyatu saha ari maneh goblok. Alo. Saha cenah? Tah itu kurang iman teh pangna koncina malah hirup makang tong tebih di pangaosan di kiai di ajengan ngacapruk hirup jauh tina agama insya Allah koclak hirup na seur jami koclak ukur hirup ngajejegan dunia Terus mending jadi keresek we geus lah. Daripada hirup gitu Nah, mending jadi abon jadi keresek. Hirup di dunia teman manfaat kerbatur batur ribu di dunia teh sekaya kan jamaah gitu datang sieta masalah datang ya seta ewe ti istri herang panon seta ewe naudzubillah min dalik terjadi doa gitu sing hoyong manfaat kerbatur gitu kieu teh nas anfa'uhum dinas tanya poe itu tegas manfaat hirup kerbatur batur can sing hayang kunaon ku ilmu ku tanaga ku pikiran minimal bahasa Iya mah di jalan-jalan we cicing kang dopi bumi napa anu paling mana nggak tahu. <laughs> Padahal bahasa temeli terus kita. Gitu. Orang mah di lembur tradisi kawetanan ketimuran tadi digunakan bari jeung agama nita urang teh hirupan keur. Gimana nyakeun jalan terus kali itu lurus belok kiri kanan lurus doi belok kiri kanan lurus pan ieu nyakeun teh. asumu ge sodako tun siri ge ge sodako tak terbuka duit hayang sodako bu nyengir be sisi jalan insyaallah sangka nu etan kan ini resep nggak usah resep kakarek menurut orang di mana balik kaset gitu itu menyebut pede sih ya sopan dari pede itu persis doma Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, seorang ibu tuh luar biasa, orang hebat. Pangna pada satu ketika di hiji saat ada seorang sahabat bertanya kepada baginda, Ya Rasulullah, siapa yang paling aku hor, paling harus aku hormati dalam hidupku? Rasul menjawab, ibumu. Tumaman ya Rasulullah terasa ah, ya Rasul Rasul ngawalar kene ibu mu sarere ya, kagak ibu mu sahabat masih naro tumaman ya Rasulullah terasa ha ah, Rasul ngajawab ibu mu tumaman ya Rasulullah kau kaopat kali neme Rasul ngajawab kakarek bapakmu ibu mah tilu bapak hiji ibu tilu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak oh, siapa yang nyanungnya <laughs> menyasa bunga Dina hartas berulang-ulang baginda kita Siapa yang paling harus aku hormati dalam hidup Tiada lain ibu, ibu, ibu Panapang gedena hak disalaki ulang inungna ada pamajikan lamun salaki urang indungna ngagerawan kajen eueuh naon keur naon kudusna ini karena ibunya yang paling berhak dalam kehidupan sana paling gede hak ti pamajikan salaki kade lain lain indungna lain bapana geus ditika mah hak salaki tong intervensi naon ini cenah naon intervensi teh buka deui wae tong ilu biung anak ke rumah tangga mah ieu mah hayu milu ngatur paburantak deui abut-abutan dari setiran ku sararea leres kitu Bos lepaskan pangna ngajodokeun anak TKD cek rasul cek Allah tempo ha agama nah lain nempo duit na weh kang gara-gara nilai-nilai agama mulai di ke umat Islam haletik hingga urusan gede buktos da bukti jika direk naros ayana bias dijawab ada dijawab lamun ibu boga budak parawan kabeneran awewe umur 20 tahun memejehna rumah tangga aya nu ngalamar duaan nu hiji ujang santri nu make sarung kos kuring nu hiji PNS rek milik mana so kan hayang dijawab nu keluar tina hate nu paling jero jawab pasti PNS biaya nu nyebat di tukang rek milik santri mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohong seorang orang tua bisa seperti bil nilai agama sudah tidak ada naon no ayah dina otak mastaka umat Islam do bakal berpikiran anak di bawah salat atau hente kuminantu nomor 78 no penting do ayah gitu Boba. anak nutup orang atau hente daikan salat atau hente nomor 48 no penting do basyut bujur gini ya ini sangka ngompol karena pagar iya. <laughs> hitung-hitung mau balik tarsan ah, jam satu atau sah cakapnya bu bu bu oi, raya milih santri milih PNS jujur itu mah dibagi atuh dia memilih yang ayang-ayang teh minantu PNS teh tuh apa teh artinya PNS pas nampi CF abdi di Ciamis buka sobat kepala Bang Jabar ulin kat itu Kang naon eta SK SK saha PNS geuning di yuk di garadekeun mun kitu mari puh hatunya heuh ya Allah otak jelema geus error ayeuna atuh da kolot-kolot nangis seperti gitu tempo baru udah parawan zaman kiwari kan dan di mana mana ge buah tara jauh murak tina tangkal na kolot nangis materialistis anaknya ge loba nu malah latre teh mun ditanya kudu disarung kos kuring jaruda desa tapi beak karep neng angkat neng angkat tapi dia tanya diajak ku baru dah gaul geningan no calana barolong calana setan calana jin calana iblis irung diantingan dina celinga gawing pelak sapeta beli bararangga Nah akbar naudzubillahi min dalik Bu bias nggak dongin? bias Iya, iya. mah pengalaman pribadi abdi zaman guys berubah ayeuna. Waktu masantren di Sukabumi subhanallah Bu. Iya pasantren ayah tetangga pasantren ayah gelis teh budak jaba awewe. <laughs> itu unggal isu liwat keharepan pasantren abdi teresep resep santri juga manusia kan. Lain entok. <laughs> Ku abdi sok ditaros neng angka Meng angka hiji waktu meren kerplu Neng angkat hmm, pelendung lehona, <laughs> puas ya eh dah hati bisa dibobodo tipe tingkah impi-impi tiberang. berang sok bantuan kabayang-bayang naik kaluhur saja di hayam boiler maka kulayangkan sehelai pucuk surat cinta udah can usum semes hari tama can usum BBM can usum pacemook can usum WhatsApp atau masih ditulis kirim titipkan ke sobat maka itu kertas nusyuit eh bari tilu poe pan ngadaguan jawaban teh bari hadua c teh harap-harap cemas bari penting aing wiridan we di masjid teh falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hada basyara ajibu ya ruhaniyatal ukuli tong diapalkeun si awawan kumaneh Ari pek teh datang Duh, hati berbunga-bunga, jawaban datang. Bunga hati. Surat ditampak naik karena kenteng. Bisi ayah nu ay barang dibuka, alhamdulillah ditolak. Nyeri hati Subhanallah kan tapi rencana Allah luar biasa persis tanggal hiji mulut kamari Abdi di onang kota tangga eta budak nyonatan persis anak bunga cek Abdi hati inilah saat yang tepat untuk berbalas dendam datang kaditu datangnya Abdina geus keren gitu loh baju na alus handphone alus ke Mekah Bali. balik sombong bu abdi manggis 18 kali ke Mekah gening sering-sering tuh nggak boga travel <laughs> nganter we terus setahun dua kali nyaku mahawe Allah menyencara laras gitu mobil numpang Hadena dikeluarkan ku abdi teh sombong abdi mah lumba mobil da imah harupun terminal keluarkan numpang Hadena eh tak awewe nu bare nolak ain eh, eh. cek aing lah usah layau kan ngobrol kabaladna wartos cenah kasih Aa wios cenah dua oke kadua oge <laughs> dina tadi diomongkeun bejakan sorry aku bukan pengikut eyang subur nilai-nilai agama mulai dikesampingkan oleh umat Islam dari mulai hal kecil hingga urusan yang paling besar. Gesbuktikan dampak kebodohan umat tina agama buktina nggak jodohkan anak kena dipikir eh duit tapi kasantri mah yuk PNS kamari mah iya mah dongeng asli abdi boga sobat wah sekolah be aku sih mah dihakan kape tapi gelar lagi profesor doktor insinyur SHS e PPHD PPD PPO naon digelar panggih simkuring ger ceramah di Bogor maklum jeng sobat ah hoga gue cager sia euy cete eta ya gagah kitu eta ya penang ngajajor cengkol dua di dieu ai cek mainna teh cager atuh cewek wah jeung sobat ieu ya. ku abdi ditaros di mana mana gawe cete nih gagah gitu segala didaplokeun eta tuh kantor aing cenah tuh ditunjuk oh beri rada balaga teh geuningan ku abdi teh ditaruh sabaraha gaji maneh teh sabulan aduh dengan gagahnya hayang nyaho gaji aing 7 juta kayaknya Allah nyebut eueuh ku abdi teh ditaruh maneh gaji sakola luhur-luhur tapi ka buya kabeh sakola dihakam gaji ukur 7 juta teh kelar saminggu sabulan sataun Eh, sabulan Aduh meningen sekolah luhur-luhur ukur gaji 7 juta sabulan sekolah luhur kawas mana, aing kamari ceramah di Palembang sajam 10 juta saja ah, di Palembang di dia Dagus ngerti abdi ke Ustaz Junara menang abdi cina ah tenang sobat iya gratis hari kerja mas sobat sobat tuh ente tong dianggap hari Allah milih santri PNS pinah aja nama sepuluh juta sajam gitu loh santri aja nama kaciri hulu nate matre Allah akbar nilai-nilai agama setelah panjang ting batin pio berulang setelah isu pengen orang dinya lah Ayeuna mata panganten anyar panganten hebel nuges paroho bisi salah niat kunaon hirup rumah tangga dor ibadah gerak ibadah akhirnya karena sikapnya jadi alus kadang-kadang pun tenaina mah loba awewe manggil salah kieu wae kan geus kumaha tanggal tanggal 7 tas gajihan a -a. tanggal 17 duit geus beak nak tanggal 27 duit beak hutang ragu kasalaki koplok ayah nu gitu mana jalan mana Naudzubillahi min pangnaya Kang Herdis buka gerak Quran wa asiruhun nabil ma'ruf dibacakan ini ke nikah barengan bojo Anjun Bilmakruh kalayan HD barengan salaki Anjun sing HD Dina tafsiran eta ayat pertama kali muncul Dina ayat waasirhun Nabil Ma'ruf ay bil maqali aluskeun bahasa ucapan pan mawa ngeunah lisan maka naon karsa pamajikan dipanggil ku salaki kudu diomongkeun pemajikan resep dipanggil teteh pok sok gerak bareng teteh pemajikan resep dipanggil neneng neneng pemajikan resep dipanggil bebek bebek bila perlu pemajikan hayang dipanggil yayang salaki kudu ngomong yayang we kajen peot yayang ayang eot ayang eot ayang Mai eot ya gitu sawang zulna naon karesep salaki urang dipanggil ku bojo salaki resep dipanggil akang po pamajikan teh kudu ngomong salaki resep dipanggil a a po po a neng asli Kang Hersi sesep di pangeran AA. Bebek. Pangeunah ari manggis salaki AA teh. Ngegeruan teh pan AA. Salaki keur di WC eh eh. Eh eh. Pamajikan wae teu ngartieun wae modal, mae modal. panggung rada gede juga nak kurut dangdut lain ya. Hah? dangdut oh berarti iya teh bebersih nggak kalau dewa aing dianggap lauk sapu kamari mabdi tapi ka protes asli ceramah di Karawang panggung iya letik opat kalian iya buadak banyak terakhir cerita ajengan acara ke tujuh poe cerita kamarima petingka kagenap terakhir Sule ku abdi ditanya sabaraha aja mayar si Sule ka dieu 30 juta mayar aing sabaraha tapi kepentingan katilu macena ayu ting ting teu kagok 50 juta cek abdi teh mayar ayu ting ting bari alamat terjelas aing mah ajengan alamat jelas jurusan surga koplok Ah ya bu aduh halo itu warung naon itu keluarkan ngirim-ngirim seprit aduh sasedap salaki manggil itulah yang tinggal gerak Rasul apa yang beliau katakan ketika memanggil istrinya ya Humaira wahai istriku yang putih kemerah merah ibu pernah dipanggil ya Humaira aku salaki <laughs> paling ya mai <laughs> ya ona <laughs> ya kokom sing jadi contoh panutan pangnajek Allah lakon karena lakon fi rasulillahi uswatun hasanah rasul ke contoh Islam muasalah lain lain bintang film contoh hirup dan rasul tinggal di bojo rasul hari manggil carogena ya Rasul Allah, pernah nyebut aran sukan bojo rasul kakinya nabi mat bentar duit <laughs> Dah, ya tuan tuh nyebat nama itu. Ya Rasulullah karena gelarnya. Tapi kita kita tuh enggak ulah urang mah proporsional we lah. Ngerti ini proporsional. Nya nu nu merenah we mah. Ulah kena-kena cina Rasul ge pamajikan Rasul nyebut gelarna salah salakihan sih pasaki ya hansi. Itu gitu juga jangan gitulah biasa-biasa aja. Ya Hanshi. Kecipta tidak man boga sakit, benar muncang. Mah Ya bandar. Itulah Al-Quran, itulah Islam yang mengatur kita luar maksud proporsional teh naon we pantes najeng merenah nah dauh dina Quran ge detil na teh kudu kio kio gaya. tapi wa asyiru nabil maruf disesuaikan dengan kultur daerah kebiasaan ah cenah urang mah hayang nyunda banget gitu lah enak rek abah amuk mang bah pulus bah cek si abah na tenang mu ayam mu terus Acena yang Arabik saeutik, Arabi Arabi, abi ummi. Mangga kasarafi bi. Kabajo mi. Mangga. Bade akang teteh mangga atau cenah yang rada gaul saeutik papap mamam. Menang? Mana? Mangat teh doraka manggil api ami ge ngan kudu munasabah. Ari manggil api ami hari cokor romehun. amih romehun, doraka ente ngan kirang pantes manggil papap mama ma pantes imahna ayah satpaman halaman setengah kilo salah kigis didasi isuk-isuk naik Mercedes Benz cek bojona tina lawan pantok pap sebentar Nah, kadang teh. Papap nanti makan di luar atau makan di rumah? Cek salah kina papap makan di luar aja ya mam, dah mama. Pantas? Iya mah tidak izuk-izuk kira reka sawah, paculin tak-tak. jika nolak koren mereka kebon, bangin lawang pantau dah papa. boga pemain budak hiji ngaranna sidiran dah diran dorakan tenteng ante pantas tidak ada detailnya dalam Al-Quran seperti apa cuman hanya satu wa nabi alus ke niat ibadah kedua alus ke dina bahasa perilaku kehartas kang Herdis iya Kahartas ada nak. Alhamdulillah nes kaharti cek buru baheula muntas ceramah ngaji tanya mustami teh geus kahartieun can mun gus nyebut kaharti kudu urun entos kahartos acan dibere itu teu ngarti komo mun ditamahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.